Tentunya sebagai hamba Allah, sebagai seorang hamba yang mengaku menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mengaku muslim, selayaknya kita selalu tunduk terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu dari perintah Allah Subhanahu wa taala adalah bersyukur. Bersyukur atas segala apa yang Allah berikan kepada kita. Bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan bersyukur terhadap hidayah dan taufik yang Allah curahkan kepada kita. Washkuru li takfurun kata Allah dan bersyukurlah kepadaku dan janganlah kalian berbuat kekufuran. Janganlah kalian kufur nikmat terhadap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah dan juga memuji Allah Subhanahu wa taala. Memuji Allah dengan selalu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Karena memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala itu adalah makna dari alhamdu, ha mim dan dal. Itulah makna dari kalimat yang sering kita kita baca dalam sholat kita yaitu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah dengan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan mengagungkan seluruh apa yang Allah Allah miliki. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Selawat dan juga salam selalu kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, istri beliau, para sahabat dan juga para pengikut beliau hingga akhir zaman kelak. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kali ini adalah tentang indah di dunia indah di akhirat, indah di dunia, dan juga di akhirat dengan sebuah ayat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 255. Indah di dunia dan juga di akhirat dengan ayat pada surat Al-Baqarah ayat 255. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mulia. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mulia yang mempunyai sifat-sifat yang mulia pula. Dan dari sifat-sifat Allah ada al-kalam, ada sifat kalam dan Al-Qur'an merupakan kalam Allah Subhanahu wa taala walaysa bimakhluk. Dan Al-Qur'an adalah kalam Allah bukan makhluk. Al-Qur'an kalam Allah yang yang mulia. Yang mana Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada manusia yang terbaik itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana Al-Qur'an Allah turunkan kepada manusia terbaik melalui perantara yang terbaik pula yaitu yaitu uh, malaikat Jibril alaihi salam yang mana Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an kepada manusia yang terbaik dan kepada umat umat yang terbaik yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuntum khaira ummah dan dalam dan di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an Allah jadikan sebagai petunjuk Allah jadikan sebagai petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala kita meyakini bahwasanya Al-Qur'an ayat Al-Qur'an seluruh ayat Al-Qur'an itu mulia Seluruh ayat Al-Quran itu mulia Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak hanya memerintahkan kita untuk membaca Namun kita diperintahkan juga untuk merenungi Mentadaburi Al-Quran Dan juga mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita meyakini bahwasanya seluruh ayat Al-Quran mulia Namun dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala dengan kehendak Allah, kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala, keinginan Allah Subhanahu wa taala, Allah memilih dari dalam Al-Quran. Dari antara ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran, Allah memilih satu ayat yang mana Allah jadikan ayat tersebut ayat yang paling agung. Ayat tersebut paling mulia di antara ayat-ayat yang lain. Bukan berarti ayat-ayat yang lain tidak mulia, namun seluruh ayat Allah kita yakini semuanya mulia. Ayat-ayat Allah seluruhnya mulia. Namun Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadikan satu ayat dalam Al-Qur'an ada satu ayat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya, suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya terhadap kepada sahabatnya. Yang mana sahabat ini memulai mempunyai banyak keutamaan. Yang mana sahabat ini dijuluki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Sayyidul Qura, tuannya para qari tuannya para qari di zaman zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana sahabat ini memiliki keutamaan yang begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah Subhanahu wa taala menyuruh nabi pernah menyuruh nabi untuk membaca ayat membaca Al-Qur'an di hadapan sahabat ini Allah Subhanahu wa taala pernah menyuruh nabi untuk membaca ayat membaca Al-Qur'an di hadapan di hadapan sahabat ini membaca di hadapan sahabat ini yaitu sahabat Ubay ibnu Kaab ibnu Qais al Ansari radhiyallahu taala anhu sayyidul qura tuannya para qari yang mana beliau salah satu dari empat sahabat yang mengumpulkan Al Quran jamaah Al Quran fi hayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau memiliki keutamaan yang begitu besar terhadap Al Quran Al Karim suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya dari riwayat Imam Muslim dari Ubay ibn Kaab radhiyallahu taala anhu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya terhadap Ubay kepada Ubay bin Kaab ini, "Ya Abal Munzir," kata Nabi Muhammad, "Wahai Abal Munzir," yaitu kunyahnya Ubay adalah Abal Munzir, Abul Munzir. "Ya Abal Munzir, atadri ayya ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam?" Wahai Ubay, wahai Abal Munzir, apakah kamu tahu ayatan min kitabillahi ma'aka azam. Apakah kamu tahu satu ayat dari Al-Qur'an yang menurutmu adalah paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala? Apakah kamu tahu? Ubay tidak langsung menjawab. Seorang Ubay, seorang sahabat ketika dia tidak mengetahui ilmunya, tidak tahu bahwa tidak tahu tentang ilmunya maka dia menjawab dia mengembalikan ilmu tersebut pertanyaan tersebut kepada Nabi Muhammad dan juga Allah Subhanahu wa taala Allah wa rasuluhu a'lam kata Ubay Allah dan rasulnya yang paling tahu Allah dan rasulnya yang lebih tahu wahai rasul namun Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjuluki beliau, menjuluki Ubay, seorang Sayyidul Qura, mencoba mengorek keilmuan, keilmuan seorang Ubay, Tolong pikirkan lagi, pikirkan lagi. Coba kamu pilih pilih dari ayat yang kamu hafal, coba kamu pilih dari ayat-ayat yang kamu hafal, coba pilih ayat apa yang menurutmu itu paling agung dalam Al-Qur'an, paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ubay diberi, diberi kesempatan untuk berpikir sekali lagi. Maka Ubay menyebutkan ayat Al-Baqarah ayat 255. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ila akhir yaitu ayatul ayatul kursi. Ubay bin Ka'ab memilih dari sekian ribu ayat, sekian ribu ayat, Ubay memilih salah satu ayat dalam surat Al-Baqarah, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, yaitu ayat al-kursi. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengar jawabannya, Ubay qala, maka Ubay berkata, daraba sadri." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengelus dadaku, kata Ubay mengelus dada Ubay. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengelus dadanya Ubay. Kemudian Nabi berkata, Wallahi layah layah nikal ilma abal mundir. Demi Allah, selamat atas ilmumu. Selamat atas ilmumu wahai Abal Mundir. Nabi mengucapkan selamat atas keilmuan yang engkau miliki. Betul, Nabi membenarkan bahwasanya ayat yang terbaik, ayat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah ayat ayat kursi. Kenapa ayat kursi menjadi ayat yang paling terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala melalui pembenaran Nabi atas jawaban Ubay bin Ka'ab karena dalam ayat Al-Kursi memiliki perkara yang argung dalam ayat Al-Kursi ada kandungan-kandungan yang agung yang yang mana ketika seorang hamba yang ketika seorang hamba memperhatikan ayat ini, ketika seorang hamba mentadaburi ayat ini, kemudian mengamalkan ayat ini, maka dia akan bahagia dunia akhirat. Ketika hamba memer memerhatikan ayat ini, mentadaburnya mengamalkannya, maka dia akan selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya ketika seorang hamba melalaikan ayat ini. Ketika seorang hamba melalaikan ayat ini, tidak mengerjakannya, bahkan bertentangan dengan ayat ini, maka dia akan binasa dunia akhirat. Kandungan dalam ayat ini adalah tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan tiga unsur tauhid. Tiga unsur tauhid dalam ayat ini. Allah mengumpulkan unsur tauhid, tiga unsur tauhid. Yang pertama adalah unsur tauhid al-uluhiyah yang mana bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk untuk diibadahi. Allahu la ilaha illahu. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah Tuhan Rabb yang tidak ada sesembahan yang berhak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini unsur pertama. Ketika seorang hamba betul-betul memahami ayat ini, maka dia tidak akan berani, tidak akan berani berad, beribadah kepada yang lain kecuali hanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba memahami ayat ini, maka dia adalah seorang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini unsur pertama dalam dalam surat dalam ayat ayat Al-Kursi. Unsur yang kedua adalah tauhid asma'u was sifat. Tauhidul asma was sifat tentang pengesaan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah memiliki nama nama yang agung. Allah memiliki nama nama agung dan mempunyai sifat-sifat yang agung. Allah menyebutkan lima lima namanya di sini. Allah Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Aliyu, Al-Azim. Allah menyebutkan dalam ayat ini bahwasanya Allah memiliki nama Allah. Allah memiliki nama Al-Hayyu yang maha yang maha hidup yang tidak akan pernah mati dan Allah dan Allah menyebutkan makna al-qayyum yang berdiri sendiri yang mana Allah Subhanahu wa taala mengurusi seluruh apa urusan dari hamba-hambanya al aliyu al-azim yang maha tinggi dan juga maha besar. Ini unsur kedua, unsur kedua yang ada pada ayat al-kursi. Unsur yang ketiga tauhidur rububiyah tentang pengesaan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah sang Khalik, Allah Al-Malik, Allah yang memiliki dunia dan seisinya. Allah memiliki langit dan dunia seisinya. Lahu ma fis samawati wal ard kata Allah dalam dalam ayat Al-Kursi. Lahu milik Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita disebut, ketika kita menyebutkan lahu ma fis samawati wal ard ketika disebutkan lahu maka milik Allah Subhanahu wa taala apa yang ada di langit dan di bumi dan isinya Allah yang menciptakannya, Allah yang memberikan rizki terhadap penciptaan langit dan bumi dan Allah Subhanahu wa taala mudabbir yang yang mengurusi langit dan bumi ini. Allah mengurusi tentang rizkinya. Allah yang menjadikan siang dan dan malam. Di dalam ayat ini dalam ayat ini terkumpul tiga tiga unsur tauhid tauhidul uluhiyah, tauhidur rububiyah dan juga tauhidul asma was sifat. Namun bukan berarti Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan tiga unsur ini dalam ayat yang lain. Allah juga menyebutkan, namun Allah menyebutkan tiga unsur tauhid ini dalam ayat-ayat yang terurai. Ayat-ayat yang berbeda. Namun Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengumpulkan tiga unsur ini, tiga unsur tauhid ini dalam dalam satu ayat dalam satu ayat ini yang menjadikan seorang Ubay ibnu Kaab ibnu Qais al Ansori memilih ayat ini karena tauhid merupakan perkara perkara yang agung, perkara yang besar. Ketika seorang hamba betul-betul mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, betul-betul memahami ayat ini, maka dia akan selamat dunia dan akhirat. Ketika seorang hamba justru sebaliknya menentang ayat ini, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya hamba tersebut akan mendapatkan kebinasaan dunia maupun akhirat. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan ayat kursi, dengan ayat kursi akan mengantarkan seorang hamba hidup indah. Hidup indah dunia dan akhirat. Dengan ayat kursi yang kita hafal semua. Dari kecil kita setelah menghafalnya. Maka ayat ini dapat mengantarkan seorang hamba menuju keindahan di dunia, hidup di dunia dan juga di akhirat kelak menuju hidup yang keindahan. Apa keindahan tersebut? Apa keindahan yang akan didapatkan oleh seorang hamba dengan ayat kursi di dunia? Keindahan yang di dunia akan dirasakan oleh seorang hamba dia akan mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mendapatkan jaminan jaminan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mendapat jaminan penjagaan dari Allah dari syaitan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjaga seorang hamba dengan ayat kursi dari dari syaitan, jin maupun manusia. Minal jin nati nas. Namun caranya seperti apa? Caranya seperti apa agar kita mendapatkan mendapatkan jaminan tadi, mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala agar terlindung dari dari syaitan. Cara yang pertama adalah dengan membaca membaca ayat Al-Kursi sebelum sebelum tidur. Membaca ayat kursi sebelum tidur. Nabi Muhammad SAW mengatakan maka akan terjaga dari syaitan. Dari hadis Sahihul Bukhari dalam Sahih Al Bukhari dari jalur Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Abu Hurairah pernah diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga harta Ramadan, zakat Ramadan. Kemudian ketika seorang Abu Hurairah dia menjaga harta tersebut, menjaga zakat untuk Ramadan tersebut, maka datang seorang laki-laki, fa'atani atin, maka datang seorang laki-laki kepada Abu Hurairah Faja'ala yahthu minat ta'am. Dan laki-laki ini mengincar makanan yang dijaga dijaga oleh oleh Abu Hurairah. Maka fa'akhadtuhu fa'aqultu. Fa'akhadtuhu maka Abu Hurairah mengambilnya, menangkapnya. Wallahi la arfa'annaka ila Rasulillah. Demi Allah aku akan mengadukan perbuatanmu ini. Perbuatan kamu ingin mengambil makanan ini kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa yang dikatakan oleh oleh seorang laki-laki tadi. Ini miskin, ini muhtajun alayya ilal. Aku sangat butuh butuh makanan ini. Aku mempunyai anak. Waliya hajatun syadidatun dan aku mempunyai hajat yang begitu begitu aku inginkan. Seorang Abu Hurairah seorang yang sangat kasihan sekali. Fa itu anhu maka dia biarkan dia dia biarkan seorang laki-laki ini mengambil. asbahtu kemudian ketika pagi harinya Nabi Muhammad sallallahu Alaihi Wasallam memanggil, ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, ma faala asiruka al barihah. Apa yang dilakukan oleh tawananmu tadi malam? Loh, Nabi Muhammad kok mengetahui? Nabi Muhammad kok tahu tentang apa yang terjadi di malam? Ya tentunya itu merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang dikatakan oleh Abu Hurairah? Ya Rasulullah, Wahai Rasulullah, syaka hajatan syadidatan wa iyalan. Dia mengadu kepadaku, dia merengek-rengek, dia curhat kepadaku. Bosnya aku mempunyai anak dan aku butuh sekali terhadap makanan ini untuk memberikan makanan terhadap keluargaku. Maka aku membeli memberikannya kesempatan untuk mengambil makanan tersebut. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menjawab dari jawaban Abu Hurairah, "Amma innahu qad kadzabak wa sayyud." Dia itu bohong laki-laki tadi yang merengek-rengek kepadamu meminta makanan zakat tadi, dia itu berbohong. Wasayu dan dia akan kembali. Dia akan kembali nanti malam dia akan kembali. Kemudian pada malamnya lagi Abu Hurairah menjaga lagi. Datang lagi laki-laki tersebut, betul-betul datang. Dan Abu Hurairah menangkap lagi, menangkap lagi. Aku akan laporkan kamu kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi dia merengek. Wahai Abu Hurairah, aku punya anak Aku punya keluarga yang perlu aku beri makan. Kemudian Abu Hurairah lagi-lagi kasihan. Lagi kasihan dan dilepas begitu saja dan diberikan makanan tersebut. Paginya Nabi Muhammad SAW bertanya lagi, wahai Abu Hurairah, apa yang kamu lakukan, perlakukan terhadap tawananmu tadi malam? Ya sama seperti kemarin, saya biarkan ya Allah. Eh, ya saya biarkan wahai Rasulullah. Saya biarkan karena saya kasihan, dia punya anak, dia punya ini. Nabi Muhammad SAW, innahu qad kadzabak dia betul-betul membohongi kamu. Dia betul-betul membohongi kamu dan dia akan datang lagi nanti malam. Malam yang ketiga, malam terakhir datang lagi laki-laki tersebut. Datang lagi laki-laki tersebut kemudian dia juga mengambil makanan tersebut. Maka diambillah, ditangkap oleh Abu Hurairah, sekali lagi aku tidak akan tidak akan melepaskan kamu. Oke, okay, oke okay, kata kata laki-laki tersebut. Oke, okay, kamu lepaskan aku dan aku akan mengajarkan kamu sebuah ayat. Aku akan mengajarkan kamu agar kamu terjaga dari syaitan, agar kamu terjaga dari syaitannya, agar kamu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu akan betul-betul dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam hari dari dari syaitan ar-rajim. Kemudian mendengar janji tadi, seorang Abu Hurairah adalah orang yang betul-betul semangat ketika mendengarkan sebuah nasihat. Oke, aku akan melepaskan kamu. Tapi kamu janji, ajarkan aku apa yang kamu janjikan tadi. Maka orang tadi mengajarkan bacalah ayat kursi. Bacalah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai akhir ketika kamu sebelum tidur. Ketika kamu ingin tidur, bacalah ayat itu maka Allah Subhanahu wa taala betul-betul akan menjaga menjaga kamu. Menjaga kamu. Oke, maka dilepaskanlah laki-laki tersebut. Pagi harinya Nabi bertanya lagi, "Wahai Abu Hurairah, apa yang kamu perlakukan terhadap tawamu tawanan tadi tadi malam?" "Ya Rasulullah, saya lepaskan lagi. Saya lepaskan lagi." Namun saya lepaskan tidak begitu saja. Dia mengajarkan kepada saya mengajarkan kepada saya sebuah ayat Ketika saya pengen tidur, ingin tidur, maka saya disuruh untuk membaca ayat ini. Dan dia berkata, dengan ayat ini, dengan ayat ini, maka saya akan terjaga. Saya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari dari syaitan. Apa jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Amma innahu qad sadaqak wa huwa kadzub. Nah, kalau yang ini benar. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini benar. Nasihat dia ini benar bacalah ayat kursi sehingga kamu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun dia adalah seorang pembohong karena sebelumnya dia pembohong. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Abu Hurairah, "Wahai Abu Hurairah, ta'lamu man tukhatibuka mundu thalatha layalin ya Abu Hurairah?" Wahai Abu Hurairah, tahukah kamu siapa yang datang setiap malam itu? Siapa yang datang kepada tiga malam tadi. Abu Hurairah bilang tidak tahu. Saya tidak tahu siapa itu. Kemudian Rasul menjawab, "Dzaka syaitan." Itulah syaitan. Jadi syaitan yang mengajari mengajari dia, syaitan yang berusaha mengambil makanan tersebut. Syaitan yang mengajarkan kepada Abu Hurairah membaca ayat kursi namun dibenarkan oleh Nabi Muhammad SAW jika allah kita membaca ayat ayat al-kursi maka akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu indah kehidupan seorang hamba ketika dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu indah hidupnya seorang hamba di dunia di dunia ketika dia membaca ayat kursi dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh manusia diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala kita, saya, pian, seluruhnya diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang-orang kafir diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika orang kafir tidak diberi rahmat, maka mereka tidak akan bisa hidup. Seluruhnya diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun bagi orang-orang mukmin, orang-orang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala ada nilai plus. Tidak hanya sekedar rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, namun Allah akan menjaga seorang mukmin. Allah akan menjaga seorang mukmin tentunya dengan dengan amalan tadi, tentunya dengan membaca ayat kursi tadi. Kemudian cara yang kedua adalah dengan dengan membaca ayat kursi pada pagi dan juga petang. Maka seorang hamba akan akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala tadi sebelum tidur membaca ayat kursi sebelum tidur, maka Allah akan menjaga seorang hamba dari syaitan. Kemudian Allah juga akan menjaga seorang hamba dengan ayat kursi dari syaitan dengan dengan membacanya pada zikir pagi dan juga zikir petang. Dan inilah yang dirawatkan oleh eh, Al-Imam An-Nasai dan juga At-Tabrani dalam kitabnya Al-Kabir yang disohihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah bahwasanya dalam hadis ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan kepada umatnya untuk untuk membaca pada pagi dan juga petang agar supaya seorang hamba diberikan penjagaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu indahnya seorang hamba di dunia dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin para bos-bos yang dijaga bodyguardnya belum tentu penjagaan tersebut 100% belum tentu. Namun kita sebagai orang mukmin yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tuntunan Nabi tadi, dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 100% akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari syaitan, jin maupun manusia. Dari syaitan berbentuk jin maupun manusia, tentunya dengan keyakinan terhadap ayat ini dan juga tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dengan ayat kursi kita akan diantarkan kepada kehidupan yang indah di akhirat. Kalau tadi di dunia, sekarang di akhirat. Apa keindahan tersebut? Apa keindahan tersebut? Tentunya keindahan tersebut adalah kita dengan ayat kursi. Ketika kita mengamalkan ayat kursi, maka Allah menjamin surga bagi hamba tersebut. Surga di di akhirat kelak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat Imam Nasa'i yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dari jalur Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda man qara'a ayatul kursi man qara'a ayatul kursi kata Nabi Muhammad barang siapa yang membaca ayat kursi fi duburi kulli salatin maktubatin pada setiap selesai salat lima waktu Barang siapa yang membaca ayat kursi kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi duburi kulli salatin maktubah pada setiap selesai salat lima waktu apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yam lam yamna'hu min dukhulil jannah illa ayyamut maka tidak ada penghalang baginya untuk masuk surga tidak ada penghalang bagi orang yang membaca ayat kursi pada setiap akhir sholat lima waktu. Tidak ada penghalang satupun. Dia masuk sorga kecuali ke kematian. Dunia akhirat. Di tengahnya ada ada kematian. Ketika seorang hamba membacanya pada setiap selesai sholat al-maktubah. Sholat lima waktu. Maka ketika dia mati maka dia akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala surganya Allah. Tentunya melewati alam barzah, melewati yaumul mahsyar, melewati yaumul hisab. Namun paling tidak Allah Subhanahu wa taala menjamin kita dengan membaca ayat kursi, dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala, dijamin oleh Allah. Dijamin oleh Allah satu ayat saja. Satu ayat Ketika seorang mukmin mendengar hadis ini, ketika seorang hamba mendengar motivasi yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW, maka dia tidak akan pernah meninggalkan. Dia tidak akan, pasti tidak akan pernah meninggalkan yang namanya membaca ayat kursi karena jaminannya dari Allah Subhanahu wa taala lam yamna'hu min dukhulil jannah illa ayyamut tidak ada penghalang satupun untuk dia masuk surga kecuali kematian ketika dia telah mati dan melewati masa-masa yaumul akhir maka jaminannya adalah surga. Ibnu Qayyim rahimahullah Balaghani an syaikhina Ibnu Ibnu Al-Qayyim pernah mengatakan bahwasanya dia mendapatkan kabar dari syekhnya yaitu Abdul Abbas Ibnu Taimiyah bahwasanya Ibnu Taimiyah ketika mendengarkan hadis ini ketika dia mendapatkan hadis ini mendengar hadis ini maka ma taraktuha aqiba kulli salah maka seorang Ibnu Taimiyah ketika dia mendengarkan hadis ini dia tidak pernah meninggalkan ayat kursi pada setiap selesai salat salat maktubah salat lima waktu para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala itulah ayat kursi yang mana memiliki keutamaan yang agung yang mana ayat kursi merupakan sebaik-baik ayat paling mulia, paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan hadis tadi dan dengan ayat kursi akan mengantarkan seorang hamba, mengantarkan seorang hamba kepada kehidupan yang indah di dunia maupun di akhirat. Di dunia dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga dari syaitan, dijaga dari syaitan yang bentuknya jin maupun manusia dan keindahan yang ada di akhirat nanti ketika seorang hamba mengamalkan ayat kursi ini tentunya dengan keyakinan keyakinan dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya dengan tuntunan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa dua ini, tanpa keyakinan dengan ayat ini, tanpa tuntunan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka jaminan tersebut tidak akan ada. Namun ketika seorang hamba yakin dan dan ikut dengan tuntunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana Nabi mengarjakannya, kita bagaimana Nabi mengamalkan ayat-ayat ini, tentunya dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka jaminan di akhirat kelak adalah surganya Allah Subhanahu wa taala.